Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana ditegaskan oleh Allah sendiri bahwa Al-Qur'an itu adalah sebagai hudan lil muttaqin sebagai hudan nas sebagai petunjuk bagi manusia sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa tentunya Keberadaan Al-Quran sebagai petunjuk tidak akan memberi makna apapun manakala kita tidak melaksanakan nilai-nilai itu. Manakala kita tidak berusaha menghidupkan nilai-nilai itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu berdirinya suatu negara adalah merupakan satu keharusan untuk memberikan perlindungan kepada warga negara melaksanakan, menghidupkan, mengekspresikan nilai-nilai yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di negara kita, dasar atau undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 29 ayat 1 berbunyi Negara berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa. Dengan kata lain, negara kita memberikan perlindungan kepada kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, untuk melaksanakan nilai-nilai yang berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Yang sempat muncul bagaimana yang terdapat dalam Piagam Jakarta dengan kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi masing-masing bagi pengurusnya. Ya. Sesungguhnya dalam pasal tersebut, ya, negara berdasarkan kepada keturunan Maha Esa ia tidak hanya mengharuskan umat Islam yang melaksanakan ajaran agama, tetapi kepada penganut agama-agama yang lain juga berkewajiban untuk menghidupkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sehingga kalau kita umpamakan hidup bernegara ini adalah seperti orang yang berada di jalan tol, maka kita masing-masing baik orang Islamnya, ya, baik orang Kristennya, orang Katoliknya, orang Hindunya dan orang Buddhanya masing-masing berada pada jalur, ya. sehingga tidak saling bertabrakan. Tapi manakala kita berikan, ya, maka kita wajibkan, misalnya umat Islam untuk melaksanakan syariat Islam, sementara umat-umat yang lain diberi kebebasan, ya, walaupun mereka tidak melaksanakan ajaran agamanya, maka sama seperti kita buat aturan untuk sekelompok orang agar disiplin di jalan tol dengan tidak menyeberang dari satu jalur ke jalur yang lain, sementara pemakai jalan tol yang lainnya ya kita bebaskan untuk motong jalur orang orang lain maka akan terjadi ya keburukan kecelakaan dan akan merugikan semuanya. Jalan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala negara yang diinginkan oleh Islam. Yang pertama adalah Daulatu Hidayatin La adalah satu negara yang didasari atas hidayah. Bukan hidayah. Hidayah itu adalah e, negara yang berdasarkan pemaksaan kalau dalam bahasa Arab al-jabi itu adalah seorang kondektur. Al-jabi artinya itu. Kondektur yang memungutin ongkos kepada para penumpang. Itu adalah al-jabi. Nah, dan itu harus merupakan satu kewajiban. Nah, tetapi dalam kehidupan bermasyarakat di dalam negara al-Islam, ya, jangankan ya, kehidupan bermasyarakat beragama saja dalam daulah Islamnya itu tidak dipaksa. Ya. Sekali lagi, beragama dalam negara islam dalam daulah Islamnya itu tidak dipaksa. Agar seluruh penduduk negeri beragama satu agama, tidak ada. Nah kenapa? Karena orang yang beragama karena takut, karena terpaksa, karena dipaksa, maka itu adalah bukan beragama yang benar. Karena agama itu adalah dengan kesadaran. Dari situlah Allah kemudian menegaskan la ikraha fid din, qad tabayyana ar min Tidak ada pemaksaan dalam beragama karena sudah jelas mana yang baik, mana yang buruk. Dalam agama islam Seorang yang menganut satu agama, dia akan dilindungi oleh negara tersebut untuk melaksanakan akidah dan keyakinannya dengan luas. Akidah dan keyakinannya ya, dapat diekspresikan dengan luas. Itu yang dalam al-Islam dalam fikir Islam dikatakan dengan kafir zinni. Dia orang kafir tapi statusnya adalah zimmi. Dalam negara Islam, kafir zimmi ini dilindungi. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi bersabda dalam satu hadisnya, "Man ada zimmiyan, fakat azani, wa man azani fakat azallah." Barang siapa menyakiti, barang siapa mengganggu seorang kafir zimmi, maka dia telah menyakiti aku kata Rasulullah. Dan barang siapa menyakiti aku, maka dia telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Siapa kafir ini? Nah, kafir dingin itu adalah orang kafir yang hidup dalam negara islam dan tunduk pada aturan negara Islam. Sebagai bukti ya, ketundukan dia, kepatuhan dia terhadap aturan al-Islam, aturan negara tersebut adalah dengan membayar al-jizyah. Dengan membayar ya katakanlah pajak jiwa jizya dan sebagai imbalannya sebagai imbalannya pemerintah memberikan jaminan keamanan bagi kafir tersebut di negara Islam itu dan juga memberikan jaminan kebebasan dalam berekspresi dengan akidah dan keyakinannya. Itu adalah imbalan dari jizyah yang dia berikan kepada pemerintah. Dalam sejarah Islam pernah terjadi satu peristiwa ketika orang-orang kafir ini ya. ternyata terganggu keamanannya. Ya. Negara tidak bisa memberikan perlindungan kepada warga negaranya yang kafir tersebut. Maka negara pada waktu itu mengembalikan uang yang telah dibayar oleh kafir zimmi itu. Jadi apa namanya uangnya dikembalikan karena atau karena disebabkan pemerintah tidak bisa memberikan perlindungan kepada orang-orang kafir tersebut, ya perlindungan dari sisi keamanan dan kebebasan melakukan akidah dan dan keyakinannya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sangat berbeda ya dengan kondisi yang kita lihat di Andalusia, di Spanyol pada saat ya, Pemerintahan Islam yang sudah berkuasa enam abad lamanya, 7 abad lamanya di sana, kemudian berhasil dikalahkan oleh penguasa Kristen, maka umat Islam di Spanyol waktu itu hanya diberi dua pilihan. Anda pergi ya, dari Andalus atau Anda masuk Kristen atau kalau tidak silakan Anda pergi dari Andalus Itu dua pilihan yang tidak ada pilihan yang ketiga. Jadi mereka dipaksa untuk masuk ya, Kristen dan kalau tidak mau maka silakan pergi dari semenanjung Andalusia. Jamaah sekalian, ternyata sikap seperti itu, ya, pemaksaan seperti itu bukan hanya terhadap umat Islam. Ya. Di kalangan mereka ada yang dikenal dengan mahasinut taftish. Jadi mahasinut taftish ini adalah peradilan terhadap kelompok-kelompok yang berbeda mazhab dengan mazhab pemerintah. Nah, bukan hanya beda agama, beda mazhab. Ya. Beda mazhab dengan mazhab pemerintah itu, ya, mereka akan ditangkapi dan masuk dimasukkan dalam mahkamah mahkamah taktis, mahkamah taktis. Dan cerita-cerita seperti itu ya, banyak ditulis dan diabadikan dalam karya-karya para ulama. Sehingga bukan hanya tidak mentolerir uh, ah, uh, ah, uh, ah, beda agama, tetapi juga beda madhab pun tidak ditolerir oleh para penguasa penguasa yang disebut dengan rijaluddin. Jadi rijaluddin itu adalah penguasa agama. Jadi mereka sangat trauma. Mereka orang-orang Eropa itu sangat trauma dengan adanya penguasa-penguasa yang berasal dari rijaluddin, penguasa-penguasa yang berasal belakang agama Kenapa? Ya, karena mereka dengan leluasa memberikan aturan-aturan yang sungguh mencoreng fitrah agama itu sendiri. Misalnya orang yang telah melakukan bermaksiat, orang yang telah melakukan maksiat, melakukan pelanggaran secara agama, ya, kalau dia ingin bertobat maka dia harus menyerahkan uang, ya, tergantung besar kecilnya maksiat yang dia lakukan. Dan itu adalah yang dibuat oleh Rizal Din di sana maka pada akhirnya mereka berlari sangat benci ya dengan adanya negara yang dikuasai oleh para rijaluddin ya para tokoh-tokoh agama maka muncullah pemikiran untuk memunculkan negara sekuler yang membedakan antara agama dengan negara jadi agama adalah agama negara adalah negara itu adalah karena kesalahan yang dilakukan oleh rijaluddin para penguasa agama yang telah mencoreng sirat agama di mata masyarakat Eropa pada waktu itu. Jadi daulah yang diinginkan oleh al-Islam adalah daulah hidayatil la hidayah. Itu kan bernegara yang didominasi dengan petunjuk. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak boleh memaksakan agama, ya. apalagi memaksakan madhab kepada masyarakat. Jadi kita tidak boleh misalnya kita anti pemilih. Kemudian kita tampil sebagai penguasa, kita tidak boleh memaksakan ya. apa yang kita ikuti, apa yang kita pahami kepada masyarakat kita. Ya. Dengan membuat aturan tidak boleh ada masyarakat yang melaksanakan tahunan gitu. Itu sangat bertentangan dengan agama kita al-Islam. Jangankan beda mazhab, ya, beda agama pun masih diakui dalam agama kita al-Islam. Ini yang harus kita garisbawahi. Daulah hidayatin ila hidayah. Yang kedua, bahwasanya daulah yang diinginkan oleh al-Islam adalah daulah syuriyah. Adalah daulah yang berdasarkan musyawarah mufakat. Ya, musyawarah mufakat Siapa yang bermusyawarah? Adalah kalau dalam agama al-Islam adalah ahlul halli wal aqdi. Siapa ahlul halli wal aqdi itu? Adalah semacam DPD lah kalau kita di Indonesia dia. Ya. Dewan apa namanya? DPD Dewan Perwakilan Daerah. Jadi dari masing-masing daerah dipilih orang-orang yang paling amanah, paling jujur, paling terpercaya oleh masyarakatnya Kemudian mereka berkumpul membicarakan permasalahan yang dihadapi oleh negara dan apa yang diputuskan itu yang dijadikan dasar negara. Jadi negara adalah berdasarkan musyawarah mufakat. Wa amruhu syura bainahum. Itu adalah ayat Al-Qur'an yang mendasari konsep ini. Wa amruhum syura bainahum hendaklah urusan mereka dibicarakan secara syurah Nah surat bagaimana? Ya musyawarah Mufakat diambil dari sisi maslahatnya Dari sisi manfaatnya Mana yang maslahat Dan tidak boleh kita ngotot pada ya, Pendapat kita Karena Yang kita uh, kedepankan dalam syurah adalah maslahat Ya maslahat bersama Bukan maslahat golongan ya, Kalau itu adalah Membawa maslahat untuk semua Semua pihak Maka itu yang harus dikedepankan dan hasil syuruh itu menikah. Jadi kalau sudah selesai diputuskan ketok palu, maka apapun yang dihasilkan oleh syuruh itu, itu mengikat seluruh komponen masyarakat. Jadi jangan sampai kemudian setelah selesai syuruh, ya baru muncul bahan-bahan komentar. Itu saya tidak ikut itu. Ya. Itu saya keluar dari uh, apa namanya, walk off dari gedung parlemen Imam Dewan sehingga saya tidak bertanggung jawab dengan keputusan itu tidak boleh ya, dalam Islam ya, ahli halli wal aqdi itu harus berperan aktif dalam syura dan ya katakanlah dalam dalam adu argumen boleh ya kita agak sedikit ya, keras barangkali kan itu walaupun tidak emosional walaupun tidak fanatik ya dan kalau sudah diputuskan sudah ketuk tahu maka keputusan itu mengikat semuanya daulah syuriyah wa amruhum syura bayan. Tidak ada ya otoriter dalam Islam. Dalam negara Islam tidak dibenarkan sikap yang otoriter. Selalu menekankan konsep syura dalam mengambil keputusan-keputusannya. Yang ketiga, negara dalam Islam, negara yang didirikan oleh al-Islam adalah daulah lihinayatid du'afa adalah negara yang bisa memberikan perlindungan kepada orang-orang yang masyarakat lemah. Ya, kafir, miskin, orang-orang terlantar. Dalam Undang-Undang Dasar 45 juga disebutkan seperti itu. Ya, kafir miskin dan anak terlantar dijamin oleh negara. Kan begitu ya? Undang-Undang Dasar kita mengatakan seperti itu. Kafir miskin, anak terlantar dijamin oleh negara. Ya, cuman Undang-Undang seperti itu belum diaplikasikan dengan baik ya. Karena yang kita dapatkan sering orang yang bunuh diri gara ya, gara-gara tidak bisa makan, gara-gara tidak bisa memenuhi tuntutan kebutuhannya sehari-hari dan seterusnya, seterusnya. Ya. Para pemimpin dalam Islam ya, banyak menampakkan sikap-sikap seperti ini ya. dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari Umar Ibn Khattab yang malam-malam berkeliling kota, berkeliling kampung untuk mengetahui bagaimana kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Tidak cukup dengan laporan-laporan yang sampai kepada beliau. Itu adalah Umar bin Khattab. Sampai pada akhirnya suatu malam Umar bin Khattab mendapati ya satu rumah ya, di mana penghuninya belum tidur. Setelah didekati, ya, ternyata ada seorang janda yang sedang masak malam-malam. Ya, diketuk pintu, ya, ditanya, apa yang kau lakukan? Saya sedang masak. Apa yang kau masak? Ya, saya masak batu, Insya Allah. Jadi yang dimasak itu adalah batu. Nah, kenapa dia masuk batu? Ya, untuk membohongi anak-anaknya. Ini terpaksa ibu itu berbohong karena ya kalau tidak dibilang lagi masak maka anak itu akan menangis terus. Tapi ketika dikatakan tunggu, ya, kita lagi masak sampai pada akhirnya anak-anak itu ter tertidur. Ketika Umar bin Khattab mengetahui itu, maka dia segera ya kembali ke Baitul kemudian dia ngambil karung gandum dan dia bawa sendiri dengan ya pundaknya karung itu. Ketika ada seorang penjaga yang menawarkan jasa kepada Umar bin Khattab, ya Umar biarlah saya yang memanggul dan itu. Kata Umar, apakah engkau mau memanggul menanggung dosa-dosa saya? Akhirnya Umar tidak mengizinkan orang tersebut untuk membawakan gandumnya, tapi Umar bin Khattab membawakan langsung dan itu sampai ke rumah janda tersebut. Itu adalah Umar bin Khattab. Adalah dalam kesempatan yang lain Umar bin Khattab ya, melakukan investigasi ya, ke satu daerah dengan memerintahkan agar ya pemerintah di sana ya menulis semua orang-orang miskin yang ada di kota Hims kota Hims wilayah Hims nah kemudian disorkan daftar orang-orang miskin itu. Nah ketika Umar membaca nama-nama fukoro dan Masaki dalam lembar itu mendapati satu nama yang meragukan Umar bin Khattab. Dia adalah uh, uh, siapa namanya? Sa'id ibnu Amir al-Jumahi. Sa'id ibnu Amir. Umar bin Khattab bertanya, siapa Sa'id bin Amir ini? Kata petugasnya, Amirul, dia adalah gubernur kami. Umar bin Khattab balik bertanya, Amirul Fakir, gubernur kalian miskin? Ya. ya. Betul, gubernur kami adalah miskin, Masya Allah. Ya. Sehingga, zaman dahulu itu, orang banyak yang menolak ketika ditawari jabatan sebagai gubernur. Bahkan di di jabat sebagai Khalifah pun banyak yang menolak. Ali bin Abi Thalib perlu diketahui, ya, sebelum dia dibayar sebagai khalifah menggantikan Utsman bin Affan yang mati terbunuh oleh kaum pemberontak, itu berkali-kali menolak. Jadi ketika mau dibayar, Ali bin Abi Thalib itu berkali-kali menolak ya tawaran bayar. Kenapa? Karena yang akan berbayar kepada Ali adalah kaum pemberontak. Hmm. Kenapa lantas Ali bin Abi Thalib kemudian menerima ya dibayar oleh kaum pemberontak? Ya karena kaum pemberontak berkata kepada Ali, wahai Ali, kalau engkau tidak mau kami bayat, kalau engkau kamu tidak kalau kamu tidak mau kami angkat sebagai khalifah, maka kami akan membuat kerusakan yang lebih besar dari apa yang telah kami lakukan. Masya Allah berani iya. Ali bin Abi Thalib mendengar kata-kata kaum pemberontak itu. Karena mereka kaum pemberontak ini baru saja membunuh seorang khalifah. Iya. Mereka dengan beraninya, dengan ganasnya membunuh Khalifah Utsman bin Affan yang sedang baca Al-Quran. Kata Ali, orang yang sudah melakukan kesalahan besar, kemudian dia mengancam akan melakukan kerusakan yang lebih besar, maka ancaman itu tidak mustahil. Jadi ancaman itu bukan hanya sekedar ancaman. Ya. Kemungkinan dia melakukan kemungkaran yang lebih besar itu sangat besar sekali. Maka dengan terpaksa, dengan alasan untuk menjaga jangan sampai darah umat Islam tumpah lagi, Ali bin Abi kemudian mau dibayar menjadi khalifah. Nah, kalau sekarang beda lagi lah ya. Kalau sekarang berebut untuk bisa jadi Berapa berebut jadi kepala daerah dan seterusnya. Dulu ya, orang jadi pemimpin atau kepala daerah itu banyak sesungguhnya daripada senangnya. Ya termasuk Said bin Amir al-Jumahi yang didaftar oleh petugas termasuk orang-orang yang makin miskin. Akhirnya Umar bin Khattab yang telah menunjuk Said bin Amir sebagai gubernur Himas itu merasa berdosa saya mengangkat dia sebagai gubernur, tetapi dia kelaparan. Maka buru-buru Umar mengambil seribu dinar. Ya. Seribu dinar ini dititipkan kepada petugas tolong kasihkan uang ini kepada Sa'id ibnu Amir, ya, pemimpin kalian. Maka buru-buru petugas itu balik ke Hims, ya, Kemudian dia segera menyerahkan uang seribu dinar kepada Sa'id ibnu Amr gubernur, ya, yang tadi. Ketika mendapatkan sekantong dinar, seribu dinar, ya, Sa'id ibnu Amr segera menyambut dengan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika Sa'id bin Amr mengatakan kalimat tersebut, istrinya mendengar. Wahai suamiku, apa yang terjadi? Apakah khalifah Umar meninggal dunia? Kata Sa'id, lebih besar. Ya. Masalah itu lebih besar daripada meninggalnya Umar bin Khattab. Ya. Sejumlah, ya. Kita mencari selamat dari fitnah itu. Ya, kata Sa'id kepada istrinya, maukah engkau menolong saya agar bisa selamat dari fitnah itu? Ya tentu. Akhirnya Sa'id nah, bin Amir kembali menyerahkan uang-uang tersebut kepada istrinya, tolong bagikan uang ini kepada kafir miskin dan janda ya, pada malam ini juga. Jangan sampai besok pagi uang ini. Maka segera dibagikan. Dan istri itu tidak tahu kalau sesungguhnya yang dimaksud musibah adalah ketika Umar bin Khattab memberikan bantuan seribu dinar Masya Allah. Jadi yang wajar kalau mereka banyak yang menolak ketika ditawarin menjadi pemimpin, menjadi khalifah, menjadi kepala daerah dan seterusnya. Ya. Karena memang banyak susahnya daripada senangnya. Karena jadi pemimpin adalah amanah. Ya. Semua akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ya itu apa? Manakah pemimpin tidak bisa melindungi dan dan tidak melindungi para du'afa kaum fakir miskin dan orang-orang yang terlantar maka dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Adalah Umar bin Khattab suatu ketika menangis. Ketika ditanya, "Ya Umar, kenapa engkau menangis?" Dia mengatakan, "Saya takut kalau ada kuda yang terperosok ya, di ujung negeri ini karena jalannya belum diratakan oleh Umar bin Khattab." Masya Allah. Ya. Takut kalau ada kuda yang terperosok ya, di jalan karena jalannya belum dirasakan. Tentunya beliau sangat khawatir lagi kalau ada manusia-manusia yang terlantar. Itu adalah Umar Ibnu Khattab. Berikutnya, daulah yang diinginkan oleh al-Islam, negara yang diinginkan oleh al-Islam adalah daulatul hukuki wal furriyah. Daulah yang melindungi hak-hak warga negara dan memberikan kebebasan kepada warga negara. Jadi hak-haknya dilindungi. Kemudian ya warga negara diberi kebebasan sebebas-bebasnya untuk melaksanakan akidah dan keyakinannya ya serta melaksanakan keinginannya bebas berekspresi ya. di undang-undang dasar kita juga ada kebebasan berorganisasi kebebasan berpendapat dan sebagainya itu sudah ada dalam undang-undang negara negara kita Indonesia ini nah Ketika Abu Bakar As-Siddiq dibayar menjadi khalifah, khutbah yang pertama yang disampaikan oleh beliau adalah Inni qabulitu alaikum Sungguhnya saya telah diangkat sebagai wali atas kalian Walastu bi ya. Tetapi saya bukanlah yang terbaik di antara kalian Masya Allah Itu adalah pernyataan Abu Bakar As-Siddiq ketika baru dilantik sebagai khalifah antum tufa'inuni. Kalau saya berbuat baik, maka tolonglah saya. Wa in asa'tu faqawwinuni. Tapi kalau saya berbuat buruk, maka luruskan saya. Itu adalah pidato ya. Allah eh, Abu sedih. al kawiyu fikum dhaifun indi. Orang yang kuat di antara kalian tidak ada apa-apa yang diharapkan saya. Ya. Supaya saya bisa mengambil hak, bisa mengambil hak-hak orang lain atas dirinya. Jadi walaupun dia punya jabatan, walaupun dia punya kekayaan, satu di mata Umar itu kecil. Sehingga Umar bin Khattab tidak perlu takut, al-Jabat Abu Bakar tidak perlu takut untuk mengambil hak orang yang ada pada orang kaya itu. Kalau kita kan sebab salah sekarang Pak. Ingin menegakkan seperti itu, menghukum orang-orang yang kaya. Bagaimana kita akan menghukum? Sementara orang yang kaya di kampung kita justru dulu yang membiayai desa desa kan gitu ya. Dia dulu yang memberikan biaya untuk pemilihan kepala desa. Nah tentunya apakah kepala desa yang terpilih dengan biaya dia itu berani untuk menghukum dia karena kesalahan kita dilindungi. Nah itu masalahnya. Wabai fikum kawihin indi dan orang yang lemah di antara kalian kuat di hadapan saya sehingga saya akan memperjuangkan seluruh hak-haknya sehingga dia mendapatkannya itu ya dalam agama kita al-Islam daulah negara yang diinginkan oleh al-Islam adalah negara yang memberikan perlindungan hak-hak dan kebebasan kepada seluruh warga negara berikutnya negara yang diinginkan oleh al-Islam adalah daulatul mabadi wal akhlak adalah negara yang berjalan berpegang teguh kepada prinsip-prinsipnya kemudian prinsip itu adalah diwarnai oleh al-akhlaqul karim ya akhlak yang mulia wa innaka la'ala khulqan azim semuanya engkau yang Muhammad berada pada akhlak yang mulia ketika pemimpinnya berakhlak mulia maka insya Allah para aparat di bawahnya akan mencontoh yang di atasnya dan kalau para aparatnya baik insya Allah rakyat pun semakin baik adalah satu cerita pada masa Umar bin Abdul Aziz kambing dan serigala bermain berdaya Bapak boleh percaya atau tidak tapi ini ditulis dalam sejarah pada masa Umar bin Abdul Aziz ya kambing dan serigala ya bernamai, ya berdampingan ya di tanah lapang. Serigala tidak menerkam. Maka penggembala kambing pun merasa aman-aman saja. Tiba-tiba, tidak diduga, ya, suatu hari kambingnya diterkam oleh serigala. Nah, orang kemarin hidup berdampingan secara damai, sekarang kambingnya diterkam oleh serigala. Nah, sidik-sidik akhirnya dia dapat informasi kalau pada hari itu Umar bin Abdul Aziz meninggal dunia. Jadi ketika Umar bin Abdul Aziz hidup, ya, maka seluruh rakyatnya takut, bukan takut di depan tapi berani di belakang, tidak. Karena dibawa yang luar biasa, rakyat takut untuk termasuk ya serigala pun tidak mau menerka kambing begitu. Maka ketika Tuhan dengan dunia, ya, serigala pun berani lagi berbuat ya perlawanan terhadap golongan sebagaimana kambing itu. Maka benar ya, apa yang dikatakan oleh para ulama, pemimpin yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala maka juga akan ditakuti oleh seluruh rakyatnya. Tetapi manakala pemimpin itu tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka rakyatnya pun tidak akan jauh ber berbeda. Maka benar apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sinsani minan nas in ahsan eh, ahsan nas yang asa asa asa'u. Ada dua kelompok manusia jika dua kelompok tersebut adalah baik maka baiklah semua manusia tapi jika dua kelompok itu adalah buruk maka buruklah semua manusia siapa ya Rasulullah hmm? al ulama wal ulama para ulama dan para penguasa penguasa jadi kalau para ulama kita baik, kalau para penguasa kita baik, kalau para pejabat kita baik, maka insya Allah manusia pun akan baik. Ya. Tetapi manakala ulama kita adalah ulama usu, ulama yang buruk, penguasa kita juga adalah penguasa yang buruk, maka buruklah seluruh manusia. Begitu adalah sanatullah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa namanya negara kita harus yang diinginkan al-Islam adalah negara yang berdasarkan pada akhlak-akhlak yang mulia. Ini adalah karakteristik daulah yang dibangun oleh al-Islam. Jadi tidak ada pemaksaan ya agama ya bahkan bermadhab pun apalagi bermadhab tidak boleh. Jadi al-Islam memberikan jaminan kepada seluruh umatnya untuk mengikuti mazhab ya, tertentu yang diyakini sebagai satu kebenaran. Allah alam ini yang bisa saya sampaikan masih ada waktu barangkali ada yang mau menambahkan atau bertanya di persilakan aku qouli lihat wa astaghfirullah li wa Silakan eh, ibu-ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. pertama mengenai kepemimpinan, kepemimpinan eh, dalam Islam apakah mana eh, raja sebagai kepala negaranya dalam eh, konsep Islam? Kurang jelas kak. kurang jelas. Ke dalam kepemimpinan di negara apakah mana raja sebagai apakah dipimpin oleh raja itu sesuai dengan yang dikendaki oleh Islam? Iya. Yang kedua mengenai adanya eh, badan-badan seperti di negara kita, legislatif, yudikatif dan uh, apa, yudikatif, yudikatif dan legislatif. Legislatif itu kan eh, apa juga begitu termasuk yang model itu ada juga di negara Islam. Kemudian uh, dalam hal belum ajaran Islam atau pemerintah Islam itu sampai sejauh mana kalau nggak kita sebagai orang Islam untuk tetap memperjuangkan ini karena kalau di zaman Rasulullah pemerintah Islam itu langsung berjalan karena memang sudah kekuatan Islam itu memang sudah sudah kuat sekali ada ada, ada dari perjuangan Rasulullah sejak dari Makkah sampai Madinah karena memang sudah kuat jadi memang tidak ada tantangan tapi karena kita ini kan tentang tantangan itu dari awal sampai sekarang bukan makin turun makin berat. Iya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, apakah ada sistem kerajaan dalam Islam kan gitu ya? Atau barangkali dengan bahasa lain, apakah dibenarkan nepotisme dalam Islam gitu ya? ya. Uh, suatu ketika didapat dalam surat Al-Baqarah itu وإذ جعلنا البيت مثابة للناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما ya, kata Allah ini ja'ilika linnasi imama aku akan jadikan engkau sebagai pemimpin bagi manusia nah Nabi Ibrahim nawar qala wa min dzurriyyati ya ya Tuhan bagaimana dengan itu Bolehkah keturunan eh, keturunan itu jadi uh, penguasa juga mewarisi kekuasaan ini? Qala la yanalu ahdud zalimi Ya. Allah tidak berhak mewarisi urusan ini orang-orang yang zalim. Artinya, keturunan Nabi Ibrahim jika memang itu adalah ya memenuhi kriteria sebagai seorang pemimpin maka tidak masalah jadi masalahnya adalah bukan anak kita atau bukan orang lain, tapi apakah dia layak atau atau tidak kan begitu ya. Manakala memang anak kita adalah layak untuk menggantikan, maka bisa-bisa saja ditunjuk sebagai pengganti kan begitu. Apalagi jika itu adalah merupakan keputusan ahlul halil akdi, keputusan syura, keputusan musyawarah kan begitu ya. ya. Jadi kesimpulannya Eh, boleh saja kan gitu kalau memang amin kalau memang dia layak kalau dia memang memenuhi kriteria sebagai pemimpin kan gitu ya. Tapi tentunya keputusan itu adalah berdasarkan musyawarah. Nah, jadi ketika dia sudah seorang raja sudah seorang pemimpin sudah usia lanjut, maka dia harus menyerahkan urusan itu hal kepada ahli hal wal dengan syura Nah, baru dalam itu yang menunjuk sebagai penggantinya. Kalau keturunannya atau anaknya itu adalah layak, maka boleh-boleh saja. Jadi kesimpulannya layak atau tidak. Apakah keturunannya, apakah temannya, nah masalah. Kan Kalau memang itu, ya. Yang kedua, apakah legislatif, yudikatif, dan eksekutif itu ada dalam Islam? Ada. Ya, ada dalam Islam. Legislatif itu adalah ahlul halli wal aqdi, adalah yang diambil dari wakil masyarakat, orang-orang yang kompeten untuk membicarakan masalah negara. Kemudian mereka bermusyawarah. Nah, itu adalah al-hal al akdi yang sekarang adalah legislatif. Kemudian eksekutif adalah penguasa, pemerintah dengan seluruh aparatnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah yudikatif, itu adalah hakim. Nah, dulu hakim itu adalah e, apa namanya independen. Ya, hakim itu adalah independen sehingga dalam berbagai kasus pemerintah atau khalifah itu kalah. Ya. Termasuk yang dikalahkan adalah Ali bin Abi Thalib yang gitu ya. Ketika dia berhukum kepada seorang hakim, justru yang dimenangkan adalah orang Yahudi. Yang gitu ya. Itu kan luar biasa ya. Nah, itu adalah yudikatif, eksekutif dan legislatif itu sudah sudah ada. Kemudian yang ketiga, ya, apa kita harus memperjuangkan untuk melaksanakan al-Islam? Ya. Yang pasti, yang pasti ya kita harus punya keyakinan bahwasanya Islam adalah solusi kan itu kan ya Islam adalah solusi nah maka kita sudah mendapatkan jaminan untuk melaksanakan apa yang kita yakini sebagai satu kebenaran yaitu Islam seperti di negara kita Indonesia negara berdasarkan negara keturunan yang Esa yang maka itu adalah satu kesempatan bersama ya, bagi kita untuk melaksanakan apa yang kita yakini sebagai satu kebenaran iya kan Pak ya tetapi manakala negara tempat kita tinggal ini tidak memberikan kebebasan untuk melaksanakan ajaran agama kita, tidak bisa sholat, tidak bisa puasa, tidak bisa, tidak bisa bayar zakat dan sebagainya, maka kita diwajibkan oleh Allah untuk hijrah. Kita diwajibkan untuk hijrah, ya, mencari negara yang baru, mencari lingkungan yang baru, yang mungkin bagi kita untuk melaksanakan ajaran agama kita. Surat An-Nisa ayat 97, 98, 99, 100 itu ada bab hijrah itu dibicarakan di situ ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Qalu fima kuntum eh, qalu kunna mustad'afina fil ardi. Qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha fa ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Innal ladzina tawaffahum malaikatu semuanya orang-orang yang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Israel dan kondisi mendolimi diri mereka sendiri menurut para mufassirin karena mereka tidak melaksanakan perintah Allah Begitu Ditanya oleh malaikat, kenapa engkau tidak melaksanakan perintah Allah? Bukan Bukankah engkau yakin itu satu kebenaran? Mereka menjawab, ya tapi kita adalah orang-orang terpindah, orang-orang minoritas. Ya. Ternyata alasan minoritas ya, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijawab lagi, alam artinya ardullah seakan Kenapa kamu tidak hijrah? Kenapa kamu tidak pergi? Kenapa kamu tidak mencari daerah yang lain yang memungkinkan kamu untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik? Alam takun ardullah Tuhan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam. Kata Allah, mereka itu orang yang tidak melaksanakan itu walaupun dengan alasan bertindak ma'wahum jahannam, tempat mereka adalah neraka jahannam wasa'at masir dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Jadi tetap ya, kita harus berusaha untuk terhindar. Ya, apalagi di negara kita kita diberi kebebasan untuk melaksanakan itu. Wallahu a'lam Masih ada yang lain? Silakan Bapak atau ibu, iya. Mikrofonnya teleponnya Eh, tadi Ustaz mengatakan bahwa eh, untuk itu suatu negara itu berhasil maksudnya eh, berhasil dalam menjalankan eh, syariat Islam. apakah dia, eh, yang tadi Ustaz menerangkan di macam-macam e, negara menurut Isma apakah keadaan sekarang ini di Indonesia ini di mana keterburukan di segala bidang itu menunjukkan bahwa e, para ulama dan para penulis itu tidak menjalankan sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ajaran Islam itu nomor dua e, kalau nggak baru-baru ini ada kongres e, hilafiah e, internasional mhm apakah itu juga sesuai dengan uh, atau akan membicarakan atau sudah membicarakan mengenai negara-negara menurut yang Ustaz mengatakan sesuai dengan ajaran Ustaz. Terima kasih. Iya, terima kasih. Uh, pertanyaan pertama, apakah para ulama kita ya sudah berusaha untuk melaksanakan ya Saya Islam itu pak, bu ya? Pertanyaan pertama, ya benar. Kalau kita lihat dan kita saksikan, ya memang ya, apa yang mereka lakukan ya tentunya kita melihat secara zahir ya yang nampak yang bisa kita lihat adapun masalah hati itu bukan wilayah kita kalau wilayah hati adalah wilayah Allah Subhanahu wa taala yang menilai dia jadi kalau kita adalah wilayah yang zahir wilayah yang nampak ya ya kita lihat ya bahwa mereka para ulama adalah berkeinginan untuk melaksanakan mengenai Islam itu yang dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun tentunya ya antara idealisme dan realita juga kita harus jadi selalu jadikan pertimbangan gitu. kan gitu. Idealisnya kemana kan gitu. Tapi realitanya juga bagaimana itu selalu jadi pertimbangan kita. Kemudian yang apakah e, daulah itu harus dalam konsep khilafah? Ya. Kita di awal tadi bicara bahwa negara itu adalah sebagai alat sebagai sarana untuk bisa melaksanakan ya, apa yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Apakah dengan bentuk khilafah? Khilafah sendiri berbeda-beda. Nah, yang kita dapatkan dalam sejarah Islam itu khalifah itu kan ya ada Khalifah Ur-Rasyidin yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya. juga ada khilafah Bani Umayyah ada khilafah Abbasiyah kalau khilafah Bani um, kalau khilafah Rasyidin itu semuanya rata-rata dipilih ya, kecuali Umar bin Khattab yang ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq jadi kalau kalau Abu Bakar itu dipilih oleh umat Islam kalau Umar itu ditunjuk oleh Abu Bakar As-Siddiq untuk menggantikan beliau tapi itu pun didahului dengan proses istisyarah, minta pendapat dari para sahabat besar, ya. Dan semua yang diminta pendapat oleh oleh Abu Bakar siddiq semuanya mengusulkan agar Umar yang menjadi pengganti dari Abu Bakar Nah, kemudian dari Umar ke Utsman itu adalah syura, musyawarah, jadi tidak ditunjuk, tapi bermusyawarah. Walaupun penunjukan itu pun dalam ruang lingkup yang kecil, karena uh, Umar bin Khattab menunjuk enam orang. Ya. Suruh bermusyawarah, ya silakan mereka bermusyawarah bermufakat untuk menentukan seorang yang menjadi khalifah. Kata Umar, kalau ya kalau terjadi deadlock, maka tambah satu orang lagi, ya, yaitu Abdullah bin Umar anaknya. Tapi Abdullah bin Umar tidak boleh jadi khalifah. Jadi Umar bin Khattab Sejak awal itu sudah melarang anaknya untuk menjadi khalifah menggantikan bapaknya. Ya. Tapi dia punya suara untuk memberikan suara. Ya. Ternyata dari seorang enam orang itu ya uh, deadlock karena tiga orang memilih Ali, tiga orang memilih Utsman. Akhirnya Abdullah bin Umar yang maju dan menentukan pilihannya kepada Utsman. Akhirnya Utsman naik. Utsman meninggal karena terbunuh di tangan kaum pemberontak. Dan kemudian ya ditunjuklah Ali bin Abi Thalib dengan dipaksa untuk menjadi khalifah oleh kaum pemberontak kan gitu ya kemudian berpindah kepada masa Muawiyah dan Muawiyah mewariskan khilafahnya kepada anaknya yaitu Yazid bin Muawiyah dan termasuk di antara keturunan Muawiyah dengan apa namanya Bani Umayyah yang Bani Umayyah itu ada Umar bin Abdul Aziz walaupun dia mendapatkan kekuasaannya dengan cara mewarisan, ya, mewarisi gitu. Tetapi ulama mengatakan Umar bin Abdul Aziz adalah salah seorang dari Khulafaur Rasyidin. Ya. Dengan kata lain, khilafah sendiri Islam itu bentuknya mendapatkannya bisa dalam penunjukan, penunjukan atau pemilihan atau juga ya pemaksaan. Karena para ulama juga menyepakati menerima bahwa penunjukan Ali atau pemaksaan Ali sebagai khalifah itu juga sah secara agama kan gitu ya. Jadi walaupun dipaksa, tapi itu adalah sah sebagai khalifah walaupun Dan juga Umar bin, Umar bin Abdul Aziz yang mewarisi eh, kekuasaan dari bapak orang tuanya atau keluarganya juga diakui oleh ulama Islam. Jadi khilafah sendiri ya konsepnya sangat luas tuh ya. Jadi tidak harus uh, ditunjuk oleh sekian ribu orang menjadi khalifah tidak demikian. Wallah itu adalah yang bisa saya sampaikan dan karena waktu pula yang melewati kita, mari kita akhiri pengajian kita dengan berdoa, beristighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Kulli dzambin azim wa atubu ilaih. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابه رسول اجمعين الحمد لله رب العالمين ربنا بالله ربنا وبالإسلام دينا محمد النبي ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ورزقنا علوما تنفعنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشى من نفس لا تشبع ما دعتنا نستجب لها اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغنى بحلالك عن حرامك بطاعتك عن معصيتك وبفضلك عما سواك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقول قولي هذا وأستغفره لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته